Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka wala natabarra'u min ahadin minhum dan kita tidak boleh berlepas diri atau membenci seorang pun di antara para sahabat wa nubghidu man yubghiduhum wa nubghidu man yubghiduhum kita wajib untuk membenci orang-orang yang benci para sahabat. Wa bi ghairil khair Dan mereka menyebut atau mencela para sahabat Rasul SAW. Artinya kita membenci orang yang benci para sahabat atau yang menyebutkan para sahabat dengan kejelekan. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai mereka itu adalah agama, itu adalah keimanan dan kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan melampaui batas atau kedurkaan. Ini poin 93. Poin berikutnya 94 Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata Wa nusbitul khilafata Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummati. Dan kita menetapkan kekhalifahan setelah Rasul SAW itu pertama kali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bentuk tafdilan lahu pengutamaan terhadap beliau dan mengutamakan beliau di atas semua umat ini. Summa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kekhalifahan diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian untuk Utsman radhiyallahu anhu, summa li Ali radhiyallahu anhu. Kemudian untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa humul khulafa ar-rasyiduna wa humul khulafa ar-rasyiduna wal a'immatul al-muhtadun. Mereka adalah khalifah yang ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk dan imam-imam yang juga mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini dua poin yang berkaitan dengan bagaimana akidah al-sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tidak pernah lepas dari pembahasan-pembahasan kitab akidah para al-ulama karena mereka lah, karena mereka lah para sahabat yang merupakan suri toleran kita dalam berakidah secara khusus dan tentang masalah agama ini secara umum. Kita lihat caranya. Kata pensyarah di sini dikatakan wa nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihi lahum. Dan kita mencintai para sahabat Rasul sallallahu dikarenakan Rasul sallallahu mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada ar Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu akidah dan sekaligus ibadah atau pendekatan diri kepada Allah, yaitu dengan kita mencintai para sahabat. Ini merupakan salah satu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Bukhari juga Rasul mengatakan alamatul iman hubbul ansor tanda keimanan itu adalah cinta kepada kaum ansor yaitu para sahabat Rasul SAW kalau kaum ansor saja kita kalau mencintai mereka itu tanda keimanan apalagi kaum al muhajirin yang mereka lebih utama daripada kaum al ansor demikian pula Rasul SAW mengatakan ayatul munaf ayatul nifaqi bughdul ansor. Adapun tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum al ansor. Ayatul im, ayatul imani atau alamatul iman, ayatul imani hubbul ansor, wa ayatul nifaqi bughdul al ansor. Ini merupakan sabda Rasul SAW yang menunjukkan kepada kita perbedaan antara kemunafikan dan keimanan yaitu cinta kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai para sahabat diantaranya karena Rasul mencintai mereka dan mereka mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita untuk mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minuna ba'dun awliya'u ba'din. Orang yang beriman satu sama lain saling apa? berwala artinya berloyalitas apalagi kepada para sahabat Rasul Sallam Rasul mengatakan awsakural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah di antaranya kalau cinta kita kepada para sahabat dikarenakan mereka adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka betul-betul berjuang di atas agama Allah. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum akan tetapi kecintaan kita tersebut tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim, tidak boleh gulu. Ini merupakan salah satu wasatiyat al-sunnah, yaitu pertengahannya al-sunnah wal jamaah. Mereka cinta kepada para sahabat, namun tidak berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat. Kama fatir rawafid bi alin radhiyallahu sebagaimana dilakukan oleh kelompok Syiar Rafidhah qatalahumullah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai apa mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib sampai dikatakan anta huwa engkau adalah dia engkau adalah al-ilah kata Abdullah bin Sab al-Yahudi pencetusnya Asyi ar-Rafidhah qatalahumullah adapun Ahlussunnah wal Jamaah mendudukkan para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka tidak berlebih-lebihan dalam mencintai, dalam menyanjung atau muji para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pula kita wajib meyakini, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al Aqidah Al Wasitiyah, bahwasanya Al Sunnah Wal Jamaah tidak meyakini kemaksumannya atau kesuciannya salah seorang dari sahabat dari kesalahan. Artinya individu-individu sahabat itu bisa salah. Mereka tidak apa? Tidak maksum yang maksum adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mayanti anil hawa in wa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul ma atau berkata dari hawa nafsunya namun itu adalah wahyu dari Allah. Adapun person-person dari para sahabat itu bisa salah bisa bisa benar. Adapun yang maksum itu adalah ijma'nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya para sahabat itu yang maksum. Ini juga apa? Harus kita yakini. Ini dia apa? Tidak menunjukkan kita meremehkan atau menjela para sahabat tidak. Ini menunjukkan apa adanya. Manusia bagaimanapun kedudukannya, mereka adalah bisa salah bisa bisa benar. Wala nufritu fi hubbi adin minhum. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Rafid atau orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib farofauhu manzilati. Mereka mendudukan atau mengangkat Ali bin Abi Thalib di atas derajat yang Allah berikan kepadanya. Hatta awsaluhu li darajatil uluhiyah. Sampai mereka apa? Mengangkat Ali bin Abi Thalib sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan. Ini adalah al-hulu. Dan ini yang sudah kita sampaikan di Masjid Al-Amin bahwasanya kebinasaan umat Islam atau umat-umat sebelumnya dikarenakan al-hulu. Rasul mengatakan, "Iya wal hulu." Hati-hatilah kalian dari berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Fa inna ma man kana qablakum al-hulu atau inna ma halaka man kana qablakum al-hulu. Sesungguhnya yang binasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-hulu berlebih-lebihan atau ekstrim dalam diantaranya memuji atau menyanjung para wali-wali Allah di antaranya para sahabat Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul SAW saja tidak boleh kita memujinya di atas derajat beliau sebagai Abdullah wa Rasul, apalagi yang selain Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW bersabda, La tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allah. Janganlah kalian mengangkat aku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian kata Imam Tahawi tadi, wala natabarra'u min ahadin minhum. Dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun di antara para sahabat. Ini yang kita katakan tadi, pertengahannya al-sunnah wal jamaah. Mereka tidak membenci, mereka mencintai namun tidak berlebih-lebihan. Mencintai namun tidak berlebih-lebihan dan sekaligus tidak membenci para sahabat atau salah seorang pun dari sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sampaikan tadi Rasul mengatakan membenci para sahabat khususnya kaum Ansor ini adalah kemunafikan atau tanda kemunafikan bahkan seorang ulama tabi'u tabi'in yang bernama Al-Auza'i Al-Imam Al zawi rahimahullah mengatakan idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq apabila Anda mengetahui ada seseorang yang mencaci maki salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah dia adalah zindid, yaitu munafik. Li'anal Qur'ana indana hakun, war Rasul indana hakun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hak, Rasul adalah hak. Wa inna ma'adda ilaina hadal kita wa sunnah ashabu Rasulullah SAW dan ketahuilah bahwasanya yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasul SAW. ma yuriduna an yajrahu syuhudana liubatul kita wa sunnah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat, niat utamanya adalah untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal jarhu bim aula wahum zanadiqah. Padahal celaan itu lebih layak ditujukan kepada mereka yaitu kepada para pencela para sahabat wahum di koda mereka yang mencela para sahabat adalah zanadiqah yaitu orang-orang al-munafiqun wala tabarra' min ahadin minhum tidak boleh kita berlepas diri dari seorang pun di antara mereka fakatanu ak akmalal nasi imana mereka para sahabat adalah orang yang paling sempurna keimanannya dari mana kita tahu dari pujian Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Lihat dalam surat At-Taubah misalnya ayat yang ke-100. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar ladina taba'uhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama lagi terjauh masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang agung pujian dari Allah kemudian pahala yang Allah sediakan bagi para sahabat khususnya di kalangan muhajir dan ansar dan yang mengikuti mereka. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 tentang kaum muhajirin demikian pula yang ke sembilan tentang kaum al-ansar lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus dan bagi para fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka diusir dari kota Mekah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diarihim wa amwalihim ya betahuna fadla minallahi Waliduana. Semuanya itu mereka lakukan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah dan dalam rangka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Ini pujian Allah kepada para sahabat di antara kaum al-muhajirin. Demikian pula dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir Al-Fatah yang terakhir Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda'u walal kufari ruhama'u bainahum Tarahum ruka'an sujada Yabtahuna fadlan minallahi wa idwana Simahum fi wujuhihim min asari sujud dalika masalam fi Taurati wa masalam fi Injil Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zura bi bihimul kufar adallahu alladziina amanu minhum wa amilus salihati maghfiratan wa ajran azimah. Eh, ya, silakan lihat artinya di eh, terjemahan nanti. Surat Al-Fatah ayat yang yang terakhir. Ini merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keimanannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat tadi Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar bahwa ciri orang kafir itu membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya kelompok Syiar Rafidhah mereka kafir berdasarkan ayat ini. Karena kelompok Syiar Rafidhah merupakan orang yang paling benci kepada para sahabat, menuju para sahabat kafir dan sebagainya kecuali sedikit saja, maka Imam Malik mengatakan orang-orang Syiar Rafidhah mereka kafir berdasarkan ayat ini. Liyadhidha bihimul kufar. Untuk Allah menjadikan orang-orang kafir itu murka dengan para sahabat. Artinya apa? Orang kafir dirinya membenci para sahabat dan orang syiar Rasulullah orang yang paling benci kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan kita harus meyakini para sahabat merupakan manusia yang paling sempurna keimanannya. Wa ihsanan yang paling sempurna kebaikannya. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah SAW tentang Islam ini. Mereka yang paling tahu tentang Islam ini. Dan mereka adalah orang yang mengamalkan pertama kali Islam yang murni ini. Dan mereka apa? betul-betul istiqomah di atas al-Islam tersebut. Wa adhamuhum ta'atan wa jihadan. Mereka adalah orang yang paling mulia dalam ketaatannya dan dalam apa? jihadnya mereka. Itibanya mereka kepada Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat dalam manakibus sahabat, keutamaan-keutamaan para sahabat, bagaimana itibak mereka kepada Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, antara kisah yang sangat menarik kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika banyak orang murtad di sekitar kota Al-Madinah. Kemudian pasukan Usama waktu waktu itu sudah ada di tengah perjalanan. Kemudian sebagian sahabat mengatakan lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah untuk menjaga-jaga atau untuk melindungi kota Madinah atau kaum muslimin di kota Madinah dari serangan orang-orang murtad yang ada di sekitar kota Al-Madinah. Sampai-sampai Umar bin Khattab usul seperti itu kepada Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah. SAW. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku tidak akan mungkin menarik pasukan yang dikirim oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul sudah mengutus pasukan tersebut untuk memerangi ya, orang-orang eh, kafir Romawi namun di tengah perjalanan Rasul SAW apa? Meninggal di kota Al-Madinah sedangkan pasukan Usama masih di pertengahan jalan. Apakah Siddiq mengatakan apa? Aku tetap akan mengutus pasukan Usama membiarkan mereka memerangi Romawi meskipun apa? Meskipun ada anjing-anjing itu mengelilingi kaki-kaki istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau tetap bersikeras untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW meskipun dalam keadaan yang sangat kritis, dalam keadaan yang sangat bahaya karena beliau yakin ittiba Rasul pasti baik dan pasti akibatnya akan akan baik pula dan sungguh betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika orang-orang yang murtad di sekitar kota Madinah ingin menyerbu kota Madinah mereka berpikir seribu kali kalau saja Abu Bakar As-Siddiq berani bisa mengutus pasukan untuk merangi Romawi dengan jumlah yang besar, pasti di kota Madinah ada pasukan yang lebih besar lagi. Padahal di kota Madinah tidak ada. Itulah pertolongan Allah kepada para hamba-hambanya dengan apa? Menurunkan ketakutan, menimpakan rasa ketakutan kepada musuh-musuh mereka sebelum mereka melawan atau memasuki negeri kaum kaum muslimin. Ini adalah salah satu bagaimana ketaatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak lagi cerita tentang hal seperti ini. Demikian pula masalah jihadnya para sahabat. Eh bagaimana sebagian para sahabat melindungi Rasul SAW ketika dalam perang Uhud, ketika pasukan terdesak dan sebagainya. Mereka rela untuk apa menjadi tameng bagi Rasul SAW. Sebagian mereka apa sampai tangannya lumpuh dikarenakan eh, serangan yang bertubi-tubi dari musuh karena dia menganggap dirinya sebagai perisai bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kisah Irbad bin Sariyah radhiallahu anhu dengan para fukara dari kalangan ahlu sufa yang tinggal di Masjid Nabawi pada waktu itu. Mereka ingin berjihad namun tidak mendapatkan perbekalan. Kemudian Allah gambarkan bagaimana ciri mereka, sifat mereka ketika mereka tidak bisa berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah kalau nggak salah ayat 90-an Allah mengatakan wala 'alal idama atau ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum alai tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun tidak ada dosa bagi orang-orang wala aladin wala alaladina idama atauka tidak ada dosa bagi orang yang mendatangi muai Nabi Muhammad untuk mereka mendapatkan perbekalan untuk berjihad. Akan tapi engkau mengatakan, aku tidak memiliki perbekalan untuk membekali kalian. Kemudian mereka tawallau, mereka pulang dengan tangan hampa, hazanan, dengan apa? Penuh kesedihan. Kemudian mereka apa? Mencucurkan air mata dan mereka apa? Merasa sedih tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Nangis kalau tidak apa? bisa berjihad melawan orang-orang kafir mereka apa ingin mengorbankan hidup mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah gambaran para sahabat yang mereka adalah manusia yang paling agung ketaatannya kepada Allah yang paling besar jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya di atas muka bumi ini Makanya wajib bagi kita untuk mencintai mereka, wajib bagi kita untuk membela para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka banyak berjasa kepada kita. Islam datang kepada kita di antara sebabnya karena jasa-jasa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kecintaan kita kepada para sahabat, di antara bukti kita itu membela para sahabat, kita membenci orang yang benci para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah apa? Membela, bukan malah mencintai orang-orang yang mencintai yang membenci para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukan merupakan apa ciri orang-orang yang beriman atau yang sempurna keimanannya, bukan ciri alusun wal jamaah. Alusun wal jamaah membenci orang yang membenci para sahabat. Pada eh, Oleh karena itulah ahlussunnah wal jamaah as membenci misalnya orang Syiar telah Allah Yang sampai sekarang mereka apa? masih mengepung ya ahlussunnah wal jamaah yang ada di negeri Damas ya sampai mungkin 40 hari lebih mereka dikepung mereka di boikot tidak bisa masuk perbekalan makanan obat-obatan dan sebagainya eh, di negeri Yaman di Damas khususnya karena apa di antaranya wali kotanya termasuk orang yang mendukung kelompok Syiah untuk apa ya membumi membumi hanguskan alusna wal jamaah di Damas sana jadi semoga Allah membinasakan alus Syiah atau orang-orang Syiah di sana dan semoga Allah membela alusna wal jamaah dan menyelamatkan mereka dari kebiadaban orang-orang kota lahumullah. Di sini dikatakan bahwasanya kita wajib membenci orang yang benci para sahabat Rasulullah SAW. Baik dari kalangan Syiah atau dari orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang Syiah. Ya, di antaranya Wajah membenci Said Kutub misalnya. Karena apa? Karena dia mencela para sahabat Rasulullah SAW. Menyatakan bahwasanya Muawiyah itu ada sifat kemunafikannya. Ketika dia bersisi dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang lainnya. Bahkan mencaci maki para al-anbiya atau menjadi Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang cepat naik pitam, yang suka apa emosi dan seterusnya, mensifati para nabi sesuai tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Makanya apa? Selalu alusna wal jamaah mengkantor, mengkritik dan membantah ucapan-ucapan saya kutub yang diantaranya dia membenci para sahabat Rasulullah SAW. Eh, bukan seperti kelompok Haroka, bukan seperti kelompok teroris atau kelompok ekal muslimin yang mereka sangat ngefan kepada Said Kutub. Padahal dia adalah seorang yang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Pada sudah kita ketahui tadi, mencaci maki sahabat termasuk salah satu tanda kemunafikan. begitu begitu man hum. Kita membenci orang yang membenci para sahabat Fa'ina dalika alamatun nifak wal khidlan. Karena membenci para sahabat itu merupakan tanda-tanda kemunafikan. Wa nubghidu man yadhkuruhum bi khairi. Dan juga kita membenci orang-orang yang menyebut para sahabat dengan kejelekan. Yaitu mencaci maki sahabat atau mengkritik para sahabat atau melecehkan para sahabat. Ini merupakan apa? suatu hal yang sangat kecil dalam Islam dan wajib untuk kita mencelanya, wajib untuk kita membenci, berbarok, berlepas daripada orang-orang tersebut. Wala nadkurum illa bikhairin. Kita al-sunnah wal jamaah tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Kita puji para sahabat karena Allah memuji mereka. Para rasul memuji mereka. Khairun nasi qarni, yalu nahum yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Orang yang terbaik di atas muka bumi ini adalah generasiku yaitu para sahabat kemudian setelahnya para tabiin kemudian setelahnya yaitu tabiu atabiin maka wajib untuk kita memuji mereka karena Allah dan Rasulnya memuji mereka Fa'ina Nabi Sallam kot ahabbahum karena Nabi Sallam mencintai mereka wa sabihim dan Rasul Sallam mewasiatkan kaum muslimin agar memuji para sahabat dan tidak mencela para sahabat Rasul bersabda la tasubbu ashabi Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawaladi nafsi Lau anna adam anfaqom misla uhdin dahaban. Ma balagha muda'adim wala nasifah. Demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya. Apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung obat emas. Tidak akan mungkin bisa menyamai satu mut dari sedekah para sahabat atau separuhnya. Inilah keutamaan para sahabat. Bagaimana? Mereka dicela. Padahal mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahubbum alamatu sehati din. Cinta kepada para sahabat merupakan tanda kebaikan agama seseorang. Wa alamatul iman, tanda keimanan seseorang atau tanda kesempurnaan iman seseorang. Wal ihsan, tanda kebaikan seseorang tersebut. Maka tidak ada kebaikan pada diri orang yang mencela atau benci para sahabat Rasulullah SAW. Wa bughdhum alamatul kufri, membenci para sahabat tanda kekufuran. Bahkan bisa kufur orang tersebut. Seperti yang dikatakan Imam Malik kepada kelompok Asia atau Rasulullah. E, membenci para sahabat tanda kekufuran, tanda kemenafikan, wal khidlan, tanda kesesatan, wa melampaui batas, naudzubillahi minad dalalati ba'dal huda. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang poin yang ke 94 wa nusbitul khilafata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar As-Siddiq tafdilan lahu wa takdiman ala sairil ummah. Kita al-sunnah wal jamaah menetapkan kekhalifahan setelah Rasul SAW itu bagi Abu Bakar Siddiq. Ini adalah akidah sunnah wal jamaah yang berlainan dengan akidah Asia. Asia mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah itu sebetulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka menamakan Ali bin Abi Thalib dengan wasi Rasul SAW, wasiatnya Rasul SAW. Kata mereka itu bahwasanya Rasul pernah mewasiatkan para sahabat untuk menjadikan Ali sebagai khalifah seperti Rasul SAW. Namun kata mereka para sahabat khianat. Kata mereka saya para sahabat menyembunyikan wasiatnya Rasulullah SAW. Nauzubillah min dalik. Para sahabat itu dulu sebagai apa? Eh, mengkhianati wasiat Rasulullah SAW. Ini suatu apa? Tuduhan dusta terhadap para sahabat. Ini adalah salah satu keyakinan kelompok Asy'ah qatalahumullah. Adapun Sunnah mengatakan setelah Rasul yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq, karena keutamaan beliau karena beliau adalah orang terbaik setelah para al-anbiya. Wajib kita meyakini manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya sahabat ijma sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan Rasul mengatakan la tajami ummati ala dhalal. Umatku yaitu para sahabat tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ketika mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar Siddiq, ini merupakan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini para ulama memperselisihkan tentang masalah apakah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu lewat nas dari Rasulullah SAW atau pilihan dari kaum muslimin atau musyawarah dari kaum kaum muslimin. Yang raja wallahu alam sebetulnya penetapan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu sudah ada nasnya dari Rasulullah SAW meskipun tidak terlalu jelas. Namun sudah ada isyarat ke dalam hal tersebut. Kata para ulama, banyak nas-nas dari Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan ataupun isyarat bahwasanya Abu Bakar Siddiq yang berada menjadi khalifah sepeninggal yang paling jelas yaitu diantaranya apa? Ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia dalam keadaan sakit, yang diperintahkan untuk mengimami manusia adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini jelas-jelas beliau adalah apa? calon khalifah ketika Rasulullah SAW ah, mau meninggal dunia. Demikian pula ada suatu kisah seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW menanyakan sesuatu. Kemudian dia balik pulang ketika mau balik pulang dia mengatakan ya Rasulullah bagaimana kalau aku datang lagi kepadamu namun engkau sudah tidak ada kepada siapa aku akan datang Rasul mengatakan kepada Abu Bakar siddiq demikian pula sabda Rasul SAW yang mengatakan lau kuntum mutakhiran ala wajil abdi khalilan lastakhatu Abu Bakar khalilan seandainya aku mau menjadikan al-khalil kekasih di atas muka bumi ini maka aku akan jadikan uh, Abu Bakar siddiq sebagai khalilku kekasihku. Artinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi nasnya yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar Siddiq dan bahwasanya beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Rasulullah Alaihi Wasallam. Itfadzalahu ar-Rasul sallallahu wa qaddamahu. Dikarenakan Rasul mengutamakan Abu Bakar Siddiq wa almaha ila khilafati dan memberikan isyarat kepada bakal khalifahan beliau. Juga Rasul mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang dari umatku atau dua orang setelahku Abu Bakar dan dan Umar. Semuanya adalah isyarat bahwa Abu Bakar Siddiq orang yang paling berat mendapatkan kekhalifahan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Demikian pula ketika Aisyah ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki, dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Wa al ila khilafat fi iddati ahadits. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang kekhalifan Abu Bakar Siddiq setelah beliau dalam beberapa hadisnya. Wa huwa awlal umma bil fadl wa taqdim. Abu Bakar Siddiq merupakan orang yang paling utama dari umat ini Wa qad fakal muslimun ala bai'ati yaum saqifah. Dan kaum muslimin juga sepakat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq pada waktu yaum saqifah ketika para sahabat bermusyawarah untuk memilih siapa al-khalifah sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemilihan khalifah pada waktu itu sangat amat singkat. Eh, satu malam saja apa? Tidak sampai satu malam. Beberapa saat saja sudah apa? Terjadi kesepakatan. Eh, beda dengan sekarang ada eh, kampanye jauh dan sebagainya, buang-buang banyak harta dan sebagainya, namun hasilnya itu eh, itu yang kita rasakan ini. Adapun dahulu para sahabat mereka adalah orang-orang yang betul-betul ya tidak tamak kepada kedudukan, bahkan Abu Bakar Siddiq pertama kali mengusulkan ya yang dibayat adalah Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah karena apa tawaduknya beliau tidak ingin untuk apa mendapatkan kedudukan. Namun karena sahabat yang lainnya paham yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq dibayat menjadi al-khalifah pada waktu itu. Waman waman ba'dahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Adapun Umar bin Khattab, maka kekhalifahan beliau itu atas e, serah terima jabatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kata para ulama, dalam Islam itu ada dua cara memilih pemimpin. Yang pertama dengan cara al-istikhlaf, yaitu pemimpin yang pertama memberikan jabatannya kepada pemimpin yang berikutnya, seperti Abu Bakar Siddiq kepada siapa? Umar bin Khattab. Ini yang pertama. Langsung memberikan mandat kepada orang yang setelahnya. Kemudian yang kedua dengan cara musyawarah, yaitu musyawarah al-hal wal aqd seperti kisah Umar bin Khattab ketika apa? memilih khalifah setelah sepeninggal beliau yaitu dengan mengumpulkan enam sahabat yang termasuk yang dijamin masuk surga. Kemudian dari enam inilah dipilih Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu dua cara yang syar'i dalam memilih pemimpin kaum muslimin. Dengan pilihan langsung dari pemimpin yang pertama dan yang kedua dengan musyawarah al-hali wal -akad wahuma sahiba eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu Bahkan sering diriwayatkan kata para sahabat, sering ada kata-kata Rasulullah sallallahu berjalan bersama Bakar wa Umar. Rasulullah sallallahu pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Rasulullah sallallahu duduk bersama Abu Bakar wa Umar. Ini menunjukkan akan kedekatan keduanya di samping Rasulullah Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwasanya keduanya adalah yang terbaik setelah para ambia wa rusul. Wa min ba'dihi Utsman ibn Affan Dzunurain radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan Dzunurain yang memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dengan Dzunurain yang memiliki dua cahaya. Zawju ibnatai Rasulullah suami dari kedua putri Rasul sallallahu Wa min ba'di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya setelah Utsman yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, zauju Fatimah binti Rasulullah Suami daripada Fatimah putri Rasulullah alaihi wasallam. Wa haulai arba'atuhum afdal sahabat. Keempat sahabat ini merupakan sebaik-baiknya para sahabat. Wahumul khulafa ar-rasyidun dan mereka dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Yang Rasul mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. wal a'immatul muhtadun. Dan mereka adalah imam-imam yang mendapatkan petunjuk alladzina awsa Rasulullah SAW bittibai sunnatihim yang mana Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mengikuti sunnahnya mereka. kita yakini adalah manusia yang paling baik di atas muka bumi ini setelah para ambiak warusul. Namun di antara yang paling baik ada yang paling baik lagi. Yang paling baik secara mutlak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Ya, sebelum kita lanjutkan poin ke-95, mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Thank you. 95 Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, "Wa annal ashrata alladziina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannati ala ma shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu al-haq." Dan 10 orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan namanya oleh Rasul SAW dan Rasul SAW memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka adalah penghuni surga maka kita wajib untuk menyaksikan untuk menyatakan bahwasanya mereka adalah para penghuni surga sebagaimana persaksian Rasul SAW terhadap mereka dan ucapan Rasul adalah hak siapa sepuluh itu disebutkan di sini wahum Abu Bakrin mereka adalah Abu Bakar yang utama, kemudian Umar kemudian Utsman wa Ali kemudian wa Talha wa Zubair wa Sa'ad yaitu Sa'ad bin Waqas, wa Sa'id bin Zaid kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian Abu Baidah Ibnu Jarrah wa huwa aminu hadil ummah dan Abu Baidah merupakan amin orang yang paling amanah di antara umat ini radhiyallahu anhum ajma'in kemudian yang ke-96 wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulullah sallallahu wa azwaji tahirat min kulli janatin wa dzurriyyati al-muqaddasina min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Dan barang siapa yang berkata yang baik kepada para sahabat Rasulullah dan terhadap istri-istri Rasul SAW yang suci dari segala bentuk kekejian dan terhadap keturunan Rasul SAW yang suci dari segala bentuk eh, kekejian pula maka dia telah berlepas diri daripada kemunafikan. Sekarang kita lihat salahnya. Kata pensara di sini wa nu'minu bi anna nabiyya sallam qad basyara aswatan min ashabi bil jannah sarahatan. Kita wajib beriman bahwa saya Nabi sallam telah mengabarkan kepada kita tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga dengan jelas dalam sabda beliau. Yaitu diantaranya Rasul mengatakan Abu Bakr fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Wa Umar fil jannah. Kemudian disebutkan 10 atau se, apa namanya bagi, eh, sebagian yang lainnya. Fadzakar asra al madkurina anifa. Rasul menyebutkan 10 para sahabat tadi yang kita sebutkan. Fanahnu nu'min bidalik. Maka wajib bagi kita beriman sesuai dengan apa adanya wa nu'min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad basara ghairum ala man ala ma sabada fil hadis sahiha Meskipun demikian, ini bukan pembatasan hanya 10 saja. Ada para sahabat yang lainnya yang juga diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Adapun istilah al-asra mubasal nabil jannah. 10 sahabat yang masuk surga, ini hanya sekedar istilah. Karena apa? 10 orang ini atau 10 sahabat ini disebutkan nama mereka dalam satu konteks hadis. Adapun yang lainnya dalam hadis-hadis yang lainnya seperti tentang Bilal yang Rasul mendengarkan suara perompanya. Demikian pula dengan Sabi bin Qais bin Samad radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita ceritakan kisahnya yaitu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi dalam surat al-hujurat Allah mengatakan wahai orang-orang beriman jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Rasul Sallallahu. kemudian Sabi bin Qais bin Samad mengurung diri di rumahnya tidak keluar-keluar dari rumahnya Kemudian Rasul mencarinya. Di mana Sabi bin, Qais bin Syammas? Kemudian diutus sebagian para sahabat untuk menemuinya. Ketika mereka bertemu di rumah Sabi bin Qais, maka Sabi bin Qais ketika ditanya mengapa dirinya tidak keluar dari rumahnya, maka dia mengatakan telah turun ayat yang diturunkan untukku. Bahwasanya aku adalah orang yang paling keras suaranya di hadapan Rasul SAW, maka aku termasuk penghuni neraka. Artinya bagaimana ketakutan para sahabat terhadap ayat-ayat Allah seperti ini. Kemudian para sahabat yang menyenguk Sahabat bin Qais datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang mereka dengar, yang mereka lihat dari Sahabat bin Qais bin Samas. Namun apa kata Rasulullah SAW? Bal min ahli jannah. Bahkan dia termasuk penghuni penghuni surga. Artinya selain sepuluh ini masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang langsung disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka termasuk penghuni surga. Kemudian poin yang 96 wa kullu man al qawla fi haqqi ashabi Rasulullah SAW walam yakau fi ahadin minhum dan setiap orang yang ucapannya itu baik kepada para sahabat Rasulullah atau terhadap sahabat Rasulullah dan tidak mencela salah seorang di antara mereka demikian pula wa al qawla fi azwajihi dan ucapannya baik terhadap para istri-istri Rasulullah wasallam mereka adalah ummahatul mukminin ibu-ibunya orang beriman atau tahirat yang suci dari segala bentuk kekejian, al-mubarra'at min kulli ismin yang terlepas dari segala bentuk dosa dalam arti dosa kekejian tersebut. Dan dari sini kata pak ulama, barang siapa yang mencela salah satu dari istri-istri Rasulullah SAW, di antaranya Aisyah radhiallahu anha, yang mana Allah melepaskan dirinya dari segala bentuk tujuan yang keji, maka orang itu bisa kafir. Kalau ada orang yang menuduh Aisyah itu berbuat kekejian sebagaimana kelompok orang-orang munafikin pada waktu itu, yang juga diucapkan oleh orang Syiah sekarang, maka sepakat ulama mengatakan mereka adalah orang yang keluar dari al-Islam. Wa al-mutanazzahina an kulli wa qadar. Demikian pula kalau ada orang yang ucapannya baik terhadap keturunan Rasul Sallam aladina amra ibtibaihim yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran mereka wa dan Rasul mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka Kullu man ahsana qawlahu fihim jami'an faqad bari'a minan nifaq. Maka barang siapa yang ucapannya baik kepada semua para sahabat, khususnya kepada isi-isi Rasul SAW, maka dia telah berlepas daripada kemunafikan. Karena kalau ada orang menuduh isi Rasul SAW berbuat kekejian, maka itu juga tuduhan kepada siapa? Ar Rasul SAW itu sendiri. Karena dalam ayat dikatakan at-tayyibin al-tayyibat. Laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan-perempuan yang baik. Namun sebaliknya al-khabisin al khabisat laki-laki yang jelek itu untuk perempuan-perempuan yang jelek. Demikian pula sebaliknya kalau dikatakan perempuannya jelek, berarti lakinya juga apa? Berarti jelek. Maka apa tujuan terhadap istri Rasulullah SAW itu juga sekaligus apa tujuan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan barang siapa yang menuduh para istri Rasulullah SAW berbuat kejian yang mana Allah melepas atau melepaskan mereka dari tuduhan tersebut, maka mereka bisa kafir. Sekarang kesimpulannya dari apa yang kita baca tadi, al-khulasatu nuhibbu as-sahabata. Wajib bagi kita mencintai para sahabat akan tapi duna guluin au taksir tanpa berlebih-lebihan. Au taksirin dan juga tidak boleh meremehkan atau mencela. Wa na'rifu fadlahum ala ghairihim kita wajib apa? Mengenal keutamaan mereka di atas semuanya. Eh seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'asiyan falyata'as habi ashabi Rasul sallallahu Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikanlah para sahabat sebagai suri toladan. Fa innahum kanu abaru hadil ummati kuluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa wa ilman dan orang mereka adalah orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa lahum takallufan dan tidak berlebihan dalam urusan agama ini. Wa ahsanahum halan mereka adalah orang yang paling baik keadaannya. Wa aqwamahum hatian dan yang paling lurus petunjuknya. Kauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dini. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum kenalilah jasa-jasa mereka wattabi'um fi asarihim dan ikutilah jejak mereka fa innahum kanu al hudal mustaqim karena mereka di jalan yang lurus wa taqaddama atau wa nuqaddimul khulafa ala hasbi tartibi wilayatihim kita mengutamakan para sahabat yang empat tadi sesuai dengan apa urutan dalam kekhalifahan. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Wa na'rifu haqqal asra alladziina busyiru bil jannah. Kita wajib mengenal hak 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Wa naqulu dan kita mengatakan kullu man asal qaula fihim. Setiap orang yang mencela mereka para sahabat au fi azwaji Rasulullah sallallahu wa dzurriyyati fa innahu munafiq atau yang mencela isi isi Rasulullah SAW dan keturunan Rasulullah SAW maka dia adalah seorang yang munafik. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafadhol. Ya. Ya. Tentu seperti kita katakan tadi secara mutlak Abu Bakar Siddiq yang paling mulia di antara semua manusia selain para ambia dan para ar-rusul. Nah, di antaranya pujian Allah dan juga pujian Rasul kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada yang ingin tanya kan? Nah. ya yang disebut di para sahabat ya dekat dari kalangan manusia bukan dari kalangan al jin ya makanya dalam kitab-kitab para ulama daftar nama-nama sahabat tidak ada daftar nama ya. Allah taala alam ya orang beriman kepada Nabi SAW ya tentunya punya keutamaan dalam artian mereka adalah orang-orang yang langsung belajar ilmu agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Cuma menjadikan mereka sebagai istilah sahabat ini wallah setahu kita tidak ada. Ya. Keutamanya tetap ada karena mereka langsung bertemu dengan Rasul SAW. Ya. Tentang kabar azab. Ya. Itu kasihan bukan Habib Iya. Juga termasuk ya, termasuk. Makanya kita katakan tadi 10 sahabat yang disebut di sini ini bukan pembatasan bayan dan yang lainnya. Cuma kita nggak bisa sebutkan semuanya. Namun di antara kita yang sebutkan di Bilal dan juga Sabil eh, bin Qais bin Samas Juga termasuk Ukasa bin Mihsan. Nah, radhiyallahu taala. Ada lagi yang bertanya? katakan tadi Al-Sunnah wal Jamaah dengan akidah seperti ini mereka membenci orang-orang Syiah, orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Dengan tidak yang utama masalah hati ya, tidak apa berloyal kepada mereka. Bahkan apa menanamkan kebencian kepada mereka orang-orang Syiah kota rahmatullah. Demikian pula apa mengingatkan umat tentang bahaya mereka ini merupakan aplikasi kita apa? Dalam membela para sahabat, dalam membenci orang yang membenci para sahabat Rasulullah. Kita peringatkan umat tentang bahayanya kelompok Syiah. Demikian pula diantaranya apa? Tentang bahayanya ucapan orang yang mencela sahabat, yakni Syekh kutuk. Kita ucapkan di hadapan umat bahwasanya hati-hati dengan Syekh kutuk yang dia mencela para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu diantara apa? Aplikasi kita dalam membenci orang yang membenci para sahabat Rasulullah Alaihi wasallam. Yang pertama kita puji dahulu dalam hati kita, kita tanamkan, kita benci kepada mereka yang menjadi sahabat, kemudian kita sebarkan kebencian, kebencian tersebut kepada seluruh umat. Ini bahaya. Apa kita apa tentang bahayanya orang yang mencela para sahabat? Ada lagi kan? Iya. Iya. mungkin eh, bagaimana yang gitu? iya. si walak wal ya. Yang pertama walak wal bara itu disebutkan oleh para ulama ada tiga tingkatan. Yang pertama walak secara total itu bagi orang yang beriman yang betul-betul sempurna keimanannya. Betul-betul apa cinta kepada mereka. Tentunya yang pertama cinta dalam hati betul-betul ada loyalitas kepada mereka. Kemudian al-bara 100% atau secara total. Berlepas diri secara total, memuji secara total yaitu kepada orang-orang kafir. Harus ada kebencian secara total kepada mereka. Kemudian yang ketiga yaitu wala dan bara sesuai dengan kadar keimanannya dan sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ini bagi orang yang mukmin namun kurang keimanannya. Orang mukmin yang berbuat kefasikan. Kita cintai dia sesuai dengan keimanannya, kita benci sesuai dengan apa? kefasikannya. Bagaimana aplikasi kecintaan kita kepada orang tersebut? Ya kalau kita melihat dia berbuat kemaksiatan, kita apa? nasihati. Ini apa bukti kita apa? Cinta kepada Allah sebutkan dia masih beriman. Demikian pula bagaimana aplikasi kita dengan membenci orang yang berbuat kefasikan tersebut dari orang yang beriman. Yaitu dengan apa kita betul-betul jaga jarak. Jangan sampai apa kita berteman dengan orang tersebut dalam artian menjadikan dia sebagai sahabat karib kita. Adapun nanti kalau sudah ya nanti ada tahapan lagi masalah hajar boykot ini ada lagi kaidah-kaidahnya ada lagi pembahasannya. Kalau orang itu sudah nasihat dan seterusnya, eh, namun dia tetap bersikeras berbuat kemaksiatan bahkan menyebarkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak maka bisa apa kita peringatkan orang lain jangan sampai dekat-dekat dengan orang tersebut ini diantara apa aplikasi kita tentang apa wala wal barok tersebut khususnya kepada orang yang beriman namun masih berbuat kemaksiatan ataupun kefasikan wallahu a'lam ada lagi ya mereka memiliki akidah namanya takia. Takia itu adalah kemunafikan. Ya, tidak ada bedanya dengan an Sebagaimana yang Allah firmankan, bagaimana sifat orang munafikin? Wa idza ladina amanu kalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim kalu inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Apabila orang-orang munafik mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman seperti kalian namun jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada teman-teman mereka, mereka mengatakan, nah numakum, kami bersama kalian, sesungguhnya kami apa hanya memperoleh orang-orang yang beriman. Demikian pula orang Syiah. Mereka secara asal apa? Tidak mau melaksanakan ibadah haji atau sholat berjamaah sampai keluarnya Imam Mahdi kata mereka. Yaitu Imam Mahdi sesuai dengan versi mereka. Adapun ketika mereka haji ini sekedar apa? Takiyah saja Ya, bahasanya untuk apa menunjukkan mereka itu sama-sama kaum muslimin padahal mereka bukan dari kaum kaum muslimin. Makanya mereka kalau kita lihat bagaimana hajinya mereka sangat jauh dengan hajinya apa? kaum muslimin secara umum. Bahkan mereka lebih mengutamakan haji di Karbala, di uh, kuburannya Husain yang mereka Tuhan kan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka juga melaksanakan kita lihat di Saudi kalau musim haji mereka juga datang, musim umrah juga mereka datang. Cuma ya itu sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Allah taala. Ya masih ada lagi keluar jelas orang Yahudi dan Nasara walan tambah angkal Yahudi walan Nasara hatta tabi hatta tabi'a millatahum tidak ridho orang Yahudi dan Nasara sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti ajaran mereka dan tidak tidak hanya Yahudi dan Nasara juga namun apa semua orang orang kafir orang Buddha orang Hindu pasti benci kepada kaum muslimin bahkan mereka lebih benci dibandingkan Yahudi maupun An-Nasara Allah berfirman, "Inna dan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku." Atau ya betul orang Yahudi dan Nasara mereka adalah masuk orang yang paling benci kepada orang-orang al-muslimin. Demikian pula dengan tentunya orang-orang kafir yang lainnya sebagaimana dalam hadis Rasul SAW Rasul mengatakan yusiku antada alaikumul umam kama tada alai kama tada al akatu ala qasatiha hampir-hampir seluruh umat manusia yaitu orang-orang kafir bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja namun semua orang kafir itu hampir apa mengepung kalian sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengepung makanan ya, seperti itu keadaannya yang digambarkan oleh mereka siap untuk apa menyantap kaum muslimin kalau kaum muslim lengah dan lalai mereka lemah akan menjadi santapan bagi orang-orang kafir tersebut demikian pula musuh dari dalam sendiri adalah al bujah dan para penyesat umat maka semuanya harus diwaspadai.